Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-407 dari Abu Saleh dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Siapa yang melihatku dalam tidur, sungguh dia telah melihatku karena setan tidak bisa layatasawar asawar tidak bisa menyerupai atau yatasyabbah menyerupai bi diriku. Ini semana dengan hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian dari Abu Malik al asyai dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melihatku ketika tidur sungguh dia melihatku. Kemudian Abu Aisyah At-Tirmidzi mengatakan Abu Malik di sini Abu Malik Al-Asyai ini adalah nama aslinya Sa'ad bin Tariq bin Asyam dan Tariq bin Asyam adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meriatkan sejumlah hadis dari Nabi. Aku mendengar Ali bin Hujar mengatakan Khalaf ibn Khalifah mengatakan aku melihat Amr ibn Hurais sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku masih anak yang belia. Ya, ini kalau isi hadisnya semakna dengan hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'ani fil manam" Siapa yang melihatku di tidur, sungguh dia melihatku karena setan tidak bisa menyerupaiku. Ola abi ayahku mengatakan, yaitu Kulaib, Kulaib mengatakan, fahadastu bihi Aku ceritakan ini kepada Ibnu Abbas. Kulaib mengatakan, sungguh aku melihat Nabi. Dan aku jadi e, dengan melihat Nabi dalam tidur, aku teringat dengan Hasan bin Ali. Fakultu e, sabah tuhu bihi. Aku katakan, aku serupakan Nabi dengan Al-Hasan bin Ali. Ibn Abbas mengatakan, Inau kana yusbihuhu. Sungguh Hasan bin Ali itu memang serupa dengan Nabi. Maka faina syaitan la yatamatsaluni artinya setan memang tidak mampu untuk mendatangkan ayati ala misli nabi, datang dengan rupa semisal nabi. Dengan sifat fisik nabi yang telah dikenal dan dikenal yang dinukil oleh para sahabat yang mulia. Kulaib ayahnya Asim mengatakan, "Ai ana itu aku melihat nabi dalam tidur." Eh, Fadakartul Hasan bin Ali Ay lamma ra'aituhu tatkala aku melihat Nabi dalam tidur maka zakaratni sifatuhu maka ciri fisik yang aku lihat itu mengingatkan aku dengan ciri fisik Hasan bin Ali karena memang ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serupa dengan Hasan bin Ali Ibn Abbas mengatakan innahu kana yushbihuhu memang itu mirip Wahada dan ini syaitun dalil untuk apa yang telah lewat penjelasannya mengenai perhatian para sahabat dalam masalah ini. Mereka memastikan pada orang-orang yang mengaku-ngaku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur. Mereka pastikan apakah dia melihat dengan ciri fisik yang dikenal ataukah tidak. Maka jika dengan ciri fisik yang dikenal, sungguh dia melihat Nabi. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Nah jika dengan ciri fisik yang lainnya falayakunu bidalika maka dengan itu tidaklah dia melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam meskipun qala roahu. orang yang dia lihat dalam tidur tersebut mengatakan bahasanya dia adalah nabi dari Yazid Al-Farisi dan dia adalah seorang yang menulis dan menyalin mushaf aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam tidur di zaman masih hidupnya Ibnu Abbas. Maka aku tanyakan kepada aku katakan pada Ibnu Abbas. Sungguh aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur. Maka Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang pernah mengatakan, setan tidak bisa menyerupaiku. Faman ro'ani naumi fakat ra'ani. Maka siapa yang melihatku dalam tidur, maka sungguh dia telah melihatku. Kemudian ibnu Abbas bertanya, apakah engkau mampu menyebutkan sifat orang yang engkau lihat dalam tidur itu. Maka beliau mengatakan, Yazid Al-Farisi mengatakan, Aku gambarkan untukmu, dia adalah seorang di antara dua orang. Bukan orang yang jangkung, bukan pula orang yang jebol. E, badannya dan dagingnya itu sawo matang namun condong putih. Dua matanya seakan-akan berjelak, tertawanya bagus, dan indah lingkaran wajahnya. Jenggotnya penuh antara ini dengan ini. Dan sungguh uh, jenggot itu memenuhi lehernya. Auf mengatakan, wala adri maka nama ahadan na'ti. Dan aku tidak tahu maka apa yang ada eh, setelah deskripsi ini. Ibn Abbas mengatakan seadanya engkau melihat Nabi dalam keadaan sadar, engkau tidak mampu mendeskripsikan Nabi lebih dari itu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, Yazid Al-Farisi adalah Yazid bin Hurmus. Yeah. Dan dia lebih senior daripada Yazid Al-Qarashi. Yeah. Yazid Al-Farisi ini mengambil hadis dari Ibn Abbas sejumlah hadis. Sedangkan Yazid al qawasi tidak menjumpai Ibnu Abbas. Yazid Al-Qarasi adalah Yazid bin Aban eh, Yazid Al-Qarasi adalah Yazid ibn Aban Al-Qarasi. Kalau beliau Yazid Al-Qarasi ini mengambil hadis dari Anas bin Malik. Ya, Yazid Al-Farisi dan Yazid Al-Qasi dua-duanya adalah orang Basrah. Sedangkan Auf bin Abi Jamilah yang ada dalam sana di atas adalah Auf al-A'rabi. Maka Ibn Abbas mengatakan apakah engkau mampu mendeskripsikan orang itu yang kau lihat dalam mimpi. Uh, Ibn Abbas bermaksud pihak ada dengan kalimat ini untuk memperhatikan deskripsinya jika deskripsi yang disampaikan mencocoki apa yang dikenal oleh Ibn Abbas tentang fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yakunu qatrahu. Sungguh dia telah melihat Nabi. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Dan jika dia melihat seseorang dengan ciri fisik yang lain, maka berarti dia tidak melihat Nabi. Maka Yazid Al-Farisi mengatakan, Orang yang aku lihat itu adalah orang yang pertengahan. Tidak jangkung, yang sangat jangkung, tidak pula pendek. Sedangkan tentang kulitnya tidaklah putih yang betul-betul putih, tulen putih namun putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Dua matanya seakan bercala, artinya dua kelopak matanya ada warna cenderung gelap. Seakan-akan dia meletakkan celak padahal dia tidak bercelak. Jenggotnya memenuhi antara ini dan ini, yaitu antara telinga kanan sampai telinga kirinya, itu penuh dengan rambut eh, jenggotnya. Demikian juga bulu jenggot itu memenuhi lehernya karena tebalnya jenggot Nabi. Ya, karena bulu di leher itu tidak disebut ya. Sehingga yang dimaksudkan adalah karena e, jenggotnya Nabi itu panjang dan lebat. Min kasafat ya karena lebatnya. Dan adalah lihyah Nabi SAW itu lebat. Buktinya sampai-sampai para sahabat mereka mengetahui bacaan Nabi saat sholat siriyah dengan bergerak-geraknya jenggotnya. Padahal mereka ada di sob di belakang Nabi. Auf yaitu Auf ibn Abi Jamilah perawi muridnya Yazid mengatakan aku tidak mengetahui maka nama hadun na'ti artinya min sifatin ukha saya tidak mengetahui ciri fisik yang lain yang dia sebutkan Lalu boleh jadi beliau lam yahfad minha tidaklah hafal kecuali ciri-ciri fisik tadi. Kemudian kata Ibn Abbas, itulah fisik, itulah ciri fisik Nabi. Yakni artinya senya e, ciri fisik yang telah engkau sebutkan tentang orang yang kau lihat dalam tidur itu mutabikun tamaman, 100% cocok dengan sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya engkau melihat Nabi dalam keadaan sadar, dan engkau mendeskripsikannya, engkau tidak mampu lebih dari deskripsi itu. Uh, Abu Isa mengatakan tentang Yazid Al-Farisi yang dia pernah melihat Nabi dalam tidurnya, dia adalah Yazid bin Hurmus. Maka menurut Tirmidzi, Yazid Al-Farisi itu sama Yazid, sama dengan Yazid bin Hurmus. Dan dikoreksi oleh Syekh Abdul Razak, dia katakan namun para ulama mengingatkan bahasanya Yazid Al-Farisi beda dengan Yazid bin Hurmus. Dalam kitab Ajar Ta'dul karya Ibn Abi Hatim, ya, Ibn Abi Hatim mengatakan, aku mendengar ayahku yaitu Abu Hatim mengatakan, bahasanya Yazid bin Hurmus beda dengan Yazid Al-Farisi. Huwa siwahu, dia adalah orang yang berbeda. Kemudian uh, selanjutnya Ya, Another bin Sumail mengatakan, Auf al-Arabi mengatakan, Anak akbar min kotada. Aku lebih tua daripada kotada. Maka kalimatnya adalah takrifun pengenalan tentang memperkenalkan Auf bin Abi Jamilah al-Arabi. al sabaqa fi riwayat al mutaqadimah yang di riwayat yang sebelumnya dia mengambil riwayat dari Yazid al-Farisi. Maka Auf bin Abi Jamilah mengatakan kalau dia umurnya lebih tua daripada Kota Qatada. Kemudian dari Abu Salamah. Qal Abu Qatadah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani?" Siapa yang melihatku yaitu dalam tidur, faqad ra'a al hakam maka dia telah melihat sesuatu yang benar. Kemudian dari Sabit Al-Bunani dari Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Manu'ani fil manami. Siapa yang melihat aku dalam tidur, sungguh dia melihatku karena setan tidak bisa menyerupaiku. Wakal dan Nabi mengatakan mimpi seorang mukmin itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya, maka layat akhayyalubi itu sama dengan layat masalubi sama dengan layat asawarubi sama dengan layatasa yatasabbahu bi. Semuanya artinya sama, tidak bisa menyerupaiku. Ya, kemudian mimpi seorang mukmin satu bagian dari 46 bagian kenabian. Maka ini keutamaan mimpi yang Allah muliakan dengan mimpi tersebut pada hambanya yang mukmin dan mimpi yang datang dari Allah itu minal mubasyirat di antara kabar gembira untuk orang yang beriman ya, tentang uh, asal muasal AK 46 ada yang menjelaskan ya, di antara penjelasannya adalah karena Nabi itu sebelum diangkat jadi Nabi selama enam bulan beliau mimpi dengan mimpi yang benar yang pagi harinya terjadi selama enam bulan dan enam bulan itu kalau dibandingkan dengan 23 tahun Nabi jadi e, jadi nabi, maka dia satu bagian dari 46 bagian kenabian. Kemudian e, ada riwayat yang ke 414 perkataan Abdullah bin Mubarak, "Idab tulita bil qada'i fa'alika bil asar." Maka jika engkau mendapatkan cobaan dengan takdir, maka hendaklah Anda berpegang teguh dengan riwayat. Tidak eh, cerita bil kotak eh, maaf. Kotak artinya pengadilan. Jika anda mendapatkan cobaan bil kotak menjadi kodok, menjadi kodi, fa'alaika bil asar. Maka anda, anda berpegang teguh dengan riwayat. Ayat artinya jika anda menjabat sebagai kodi, maka anda berkewajiban berpegang teguh dengan riwayat. Ini maksud riwayat riwayat yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia dengan sanad yang sahih. Maka uh, Imam Tirmidzi rahimahullah taala memaksudkan dengan riwayat ini menjelaskan kedudukan riwayat. Kedudukan riwayat bersanad. <clears throat> Dan bahasanya kewajiban orang yang menginginkan bagi dirinya eh, bagusnya agamanya dan selamatnya akidahnya dan ibadahnya dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia meningkatkan diri dengan riwayat. Karena hakikat ajaran Nabi adalah riwayat yang diriatkan dengan sanad yang ada di buku-buku hadis. Wal munsannafat dan buku-buku yang terpercaya yang telah dikenal. Kemudian uh, riwayat yang terakhir di Sama'il Nabi perkataan Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan hadal hadis sudinun. Hadis itu agama, maka lihatlah dari siapakah engkau mengambil agama kalian. Penjelasannya Imam Tirmidzi rahimahullah taala menutup kitabnya kitab Sambil Nabi dengan asar dari Muhammad bin Sirin. Rahimahullah taala yang mengatakan hadis itu agama. Hadal hadis itu hadis yang dimarfukkan dan dinisbatkan dan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama. Maka tidaklah kalian lihat dari siapakah kalian ambil agama kalian. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, sanat adalah bagian dari agama. Seandainya bukan karena sanat, tentu semua orang bebas mengatakan apa yang dia inginkan. Maka tidak semua orang yang melihatkan hadis diterima riwayatnya. Bahkan tidak boleh tidak harus dipastikan apakah dia orang yang terpercaya dan orang yang bagus hafalannya ataukah tidak. Oleh karena itu sangat besar perhatian para ulama di masa dulu dan sekarang dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menulis buku-buku khusus berisi kumpulan hadis-hadis sahih, buku-buku khusus kumpulan hadis da'i, buku-buku khusus kumpulan hadis palsu yang tidak halal diriatkan kecuali untuk menjelaskan kedudukannya. Maka Tirmidzi rahimahullah taala menutup kitabnya dengan dua asar ini untuk mengingatkan bahasanya seorang muslim dalam mengkaji sama'il nabi demikian juga dalam mengkaji perkara agama yang lain wajib perhatian dengan riwayat yang sahih yang valid. Itulah hadis-hadis yang marfu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis yang mauquf kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kemudian penutup dari pensarah setelah kita berputar-putar yang manfaat, setelah kita ya, wakofat merenung yang berfaedah tentang syama'il, hal-hal yang berkenaan dengan diri sebaik-baik manusia, sirah, sejarah secara pemimpin seluruh makhluk yang dulu sampai eh, pemimpin seluruh manusia dari dulu yang sampai yang terakhir hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya yang paling suci perjalanan hidupnya yang paling luhur akhlaknya yang paling baik jiwanya yang paling bagus interaksinya yang paling luar biasa mengenal Allah dan paling sungguh uh, tahqiqan betul-betul beribadah kepada Allah tidaklah diragukan rasa rindu semakin besar untuk bisa melihat pemilik sama ini. Al-Maksus yang memiliki keistimewaan dengan sifat yang paling indah. Fi hayatihi dalam uh, perilaku beliau yang al-bahiyah yang yang indah. Wa tal'atihi dan wajah beliau yang indah. Wa muhayyahu dan wajahnya yang bersinar dan sifat-sifat yang luhur dan tinggi sallallahu alaihi maka terdapat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi mengatakan e, sesungguhnya umatku yang paling besar cintanya kepada aku adalah sejumlah manusia yang baru muncul setelah aku wafat ya watu ahaduhum salah satu mereka berkeinginan seandainya dia bisa melihatku meskipun dia harus menebusnya dengan istri dan hartanya. Ada syariat Muslim. Artinya dia ya, dia sodorkan ya, dia pertaruhkan istrinya dan hartanya dalam rangka untuk bisa melihat Nabi alaihi wasallam karena demikian besarnya rindunya dan betapa besar keinginannya dan antusiasnya untuk hal itu. Tidaklah dilakukan seorang muslim sepatutnya ada pada dirinya ada di hatinya hadi rohbah keinginan ini. Hendaknya ada di hatinya rindu yang luar biasa untuk bisa melihat Nabi dan kumpul dengan Nabi di surga penuh kenikmatan. Namun ini tidaklah semata-mata angan-angan atau omong kosong dalam masalah ini. Sebagaimana kelakuan sebagian pengikut tarekat yang batil, yang mengklaim klaim-klaim yang palsu yang tidak ada dasarnya dan tidak ada asasnya yang kemudian klan tersebut menyeret mereka kepada rikamin minal khurafat, tumpuan khurafat bid'ah dan kesesatan. Namun wajib rindu ini mendorong seorang untuk meladani Nabi, mengikuti jalan Nabi, dan menempuh jalan Nabi alaihi salatu wassalam, banyak mengingat Nabi, membaca hadis Nabi, dan salawat dan salam untuk Nabi. Oleh karena itu salah satu sahabat mengatakan, Wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu bisa menjadi temanmu di surga. Maka Nabi katakan, bantu aku untuk mewujudkan ya, cita-citamu ya, ala nafsika dengan mengalahkan dirimu sendiri dengan banyak-banyak bersujud. Hadis muslim. Artinya, ya, hendaklah ya, engkau menjadi orang yang taat kepada Allah dan senantiasa beribadah kepadanya. Karena ini bukanlah semata-mata angan-angan. Karena iman, sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, Laisal imanu bitamani wala bitahalli. Bahasanya iman itu bukanlah angan-angan dan pengakuan. Akan tapi iman itu adalah apa yang terhunjam di hati dan dibenarkan oleh amal badan. Kalimat ini perkataan Hasan Al-Basri. Ibnu qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya Ja'lil Afham mengatakan. Seorang hamba semakin dia sering menyebut yang di, di yang dicintai dan mengingatnya dalam hatinya, mengingat sisi-sisi indahnya dan sifat-sifatnya yang mendatangkan rasa cinta kepadanya, maka akan berlipat-lipat rasa cintanya, akan bertambah kangennya kepada sang kekasih hati. Rasa kangen itu menguasai semua hatinya. Namun jika seorang itu berpaling untuk mengingat sang kekasih dan menghadirkan keindahan sisi-sisi indah sang kekasih dalam hatinya. Berkuranglah rasa cinta di hatinya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan diri seorang yang mencintai dibandingkan melihat yang dicintai. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati orang yang mencintai dibandingkan mengingat yang dicintai dan menghadirkan sisi-sisi keindahannya. Maka jika ini demikian kuat di dalam hati, maka meluncurlah lisannya kalimat pujian kepada sang kekasih, sanjungan kepadanya dan suka menyebut-nyebut keindahannya. Watakunu ziyadatu dzalika wa nuqsanuhu bertambahnya hal itu atau berkurangnya itu berbanding lurus dengan bertambahnya cinta dan berkurangnya cinta di dalam hatinya. Ya, sekian perkataan Ibnul Qayyim. Dan yang disebut dengan mengingat Nabi Alaihissalam adalah dengan menyebut-nyebut kelebihan Nabi dan syama'il Nabi yang mulia. Sifat-sifat beliau yang terpuji, akhlak, adab, tuntunan, sunnah dan perjalanan hidup beliau. Supaya bertambahlah hati ini cinta kepada Nabi. Dan bertambahlah seorang hamba untuk antusias mengikuti Nabi. Dan berjalan di atas jalannya Nabi dan seorang hamba dalam masalah ini dan masalah yang lain adalah antusias untuk mengambil hadis-hadis Nabi yang sahih, yang valid dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tidaklah dia komitmen eh, yalzam nahja sahabah. Tidaklah dia berkomitmen dengan jalan para sahabat yang mulia radul anhum. Yang mereka adalah orang yang pertengahan. Orang yang uh, wal qawam wal wasatiyah. Mereka adalah orang-orang yang lurus, orang yang pertengahan dan orang-orang yang terbaik. Maka adalah dia terima dari para sahabat sifat-sifat Nabi yang mereka sampaikan. Dan tidak melampauinya. Dengan sikap berlebihan ataupun sikap meremehkan. Dengan sikap berlebihan ataupun meremehkan. Namun hendaknya seorang muslim dalam masalah ini, dia seorang yang kewaman tegak dalam keadaan adil dan pertengahan. Dan masalah ini satu hal yang sangat berbahaya. <clears throat> Dan waspada dalam bab ini wajib dari dua sisi. Yang pertama dari sisi menghindari sikap meremehkan. Maka hendaknya seorang itu tidak jafa, kurang ajar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap al jafa kurang ajar itu satu hal yang tercela. Dan kurang ajar terhadap Nabi itu banyak modelnya dan banyak bentuk nyatanya. Bentuk nyatanya mutanawiyah beragam yang pertama. Kurang ajar pada Nabi jenis yang pertama, lemahnya cinta kepada Nabi di dalam hati. Lebih mendahulukan cinta dunia yang palsu dan hawa nafsu yang nanti akan hilang dan kelezatan yang fana dibandingkan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi bersabda demi Allah zat yang jiwaku dan nyawaku ada di tangannya, kalian tidak akan beriman sampai aku lebih dia cintai daripada bapak dan anaknya dalam Sahih Bukhari sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Dan untuk mengetahui lemah dan tidaknya rasa cinta, maka hendaknya seorang itu mengetes dirinya, menimbang dirinya dengan firman Allah Taala wa Ta'ala. Jika kalian betul-betul cinta Allah, ikutilah aku. Demikian juga jika kalian betul-betul cinta Nabi, ikutilah Nabi. Yang kedua adalah berpaling dan cuek dari sunnah Nabi yang bercahaya, jalan Nabi yang putih, tuntunan Nabi yang lurus alaih salatu wassalam. Berpaling dari itu semua, sibuk dengan pendapat-pendapat manusia yang batil, hawa nafsu yang tidak benar, dan semacam itu. Yang yaitu berbagai hal yang membelokkan manusia dari sunnah Nabi yang mulia dan tuntunan Nabi yang lurus. Yang ketiga, tidak menghormati hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka <clears throat> disampaikanlah hadis Nabi yang mulia, perkataan-perkataan Nabi yang mulia di sebagian forum. Namun ternyata hadis tersebut tidak memiliki wibawa. Kepala pun, kepala-kepala orang pun tidak peduli dengannya. Tidaklah kemudian diketahui kedudukan baginya Bahkan hadis Nabi tersebut lewat sebagaimana perkataan orang lain. Bahkan hadis Nabi tersebut malah diayali dengan kalimat mengapa akan tetapi dan bagaimana. Setelah kalimat-kalimat iktirodot, kalimat-kalimat ngeyel yang lainnya. Maka di manakah pengagungan kepada Rasul yang mula alaihissalatu wassalam? Di manakah pengetahuan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? jika perkataan Nabi syaknuh keadaannya menurut manusia sebagaimana perkataan orang lain. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian selanjutnya bentuk kurang ajar yang lainnya adalah tidak mau insiraf an, tidak mau membaca perjalanan hidup Nabi yang penuh berkah, berita tentang Nabi yang mulia, al-majidah yang agung. Karena perjalanan hidup Nabi adalah sebaik-baik perjalanan hidup manusia. Alat itlak tanpa ada pengecualian. Li afdal wa akmalil ibad. Karena merupakan perjalanan hamba yang paling mulia dan paling sempurna. Sarirotan kualitas hatinya. Dia adalah perjalanan pemimpin manusia, keturunan Adam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anda lihat sebagian orang ada yang cuek dengan perjalanan hidup Nabi yang mulia, al-atirah yang wangi ini. Sibuk membaca ya, sejarah hidup orang-orang yang remeh, yang tidak ada nilainya, tidak ada timbangannya untuk kemuliaan umat Islam dan ketinggian umat Islam. Bahkan sebagian sibuk membaca sejarah hidup sekelompok orang yang tidak ada nilainya, tidak ada bagian untuk mereka, tidak ada surga untuknya di sisi Allah. Artinya berarti orang kafir. Ya, kalau tadi orang Islam namun tidak ada nilainya untuk kemuliaan umat. Lebih jelek lagi ketika sibuk membaca sejarah orang kafir. Orang yang tidak memiliki jatah kesenangan di sisi Allah itu surganya. Maka berlalulah waktu dan dihabisilah berjam-jam untuk membaca sejarah hidup yang tidak ada nilainya diiringi kelalaian yang sempurna, cuek yang luar biasa terhadap secara hidup pemimpin manusia alaih salatu wassalam. Tidaklah dilakukan bahasanya adalah bentuk kurang ajar terhadap Nabi dan tidak mengetahui kedudukan Nabi dan kedudukan Nabi salatullah wassalam wa barakatuhu alaihi. Namun yang tentu yang paling yang ini tercela manakala ya, orang tidak mau baca sejarah Nabi, namun baca sejarah manusia. Adapun jika orang itu baca dua-duanya tentu bukanlah hal yang tercela. Maka yang tercela adalah ma'aghof latin tamah wa i'radin syadidin. Namun lalai betul-betul lalai dengan secara hidup Nabi. Kemudian bentuk kurang ajar yang keji yang lain adalah peduli dengan bid'ah yang diada-adakan, hawa nafsu yang dibuat-buat dan mengagungkan bid'ah bahkan membela bid'ah dan mendalili bid'ah. Fi muqabil sebaliknya berpaling dari ajaran sang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal terdapat hadis yang sahih dari Nabi Nabi mengatakan, siapa yang membenci sunnahku bukalah bagian dariku. Nabi pun mengatakan man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika memberikan khutbah Jumat kepada para sahabat di hari Jumat. Maka Nabi katakan amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basyarul umri muhtasatuha wa kullu bid'atin dalalah. Dan di antara bentuk al-jafa kurang ajar terhadap Nabi sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak perhatian untuk bersolawat, membaca salat dan salam untuk Nabi, terutama ketika disebutkan nama Nabi. Padahal terdapat hadis yang sahih dari Nabi dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lain Nabi Alaihissalam mengatakan orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku di dekatnya, dan dia tidak mau baca salawat untukku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid. Dan cukuplah dalam bab ini firman Allah Jalla sya'nuhu Ya Allah dan para malaikat bersolat untuk sang Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, ayo baca solawat untuk sang Nabi dan doakan keselamatan untuknya. Salawatullah wassalamuhu alaihi. Dan di antara bentuk jafa, kurang ajar terhadap Nabi yang mulia, wa wassalamu alaihi adalah intiqas. Melecehkan kedudukan para sahabat yang mulia. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Melecehkan para imam yang menyebarkan para pemimpin dalam kebenaran, para pemimpin hidayah. Itulah hamalati sunnah, para pembawa, para pembawa sunnah dan para penolong agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka intikas melecehkan akadar kedudukan mereka-mereka para ulama adalah bentuk jafak kurang ajar terhadap Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kami mohon pada kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah meramaikan hati kita seluruhnya dengan rasa cinta kepada Nabi kita alaih salatu wassalam, mengetahui kedudukannya yang mulia, dan kedudukannya yang mulia, dan kedudukannya yang mulia, dan melindungi kita dari bentuk-bentuk kurang ajar uh, kepada Nabi, dan bentuk-bentuk kurang ajar al-adidah yang itu banyak jumlahnya. Kemudian sisi yang kedua adalah berlebihan terhadap Nabi. Maka tidak boleh hulu berlebihan terhadap Nabi Alaihissalam dengan menambahkan kepada Nabi sejumlah kekhasan Allah atau sifat-sifat Allah atau hak-hak Allah. Karena ini semua tidaklah diridai oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Maka al-ghulu berlebihan wal itra pujian berlebihan untuk sang Nabi seluruhnya itu tercela. Nabi melarangnya dalam banyak hadis. Di antaranya, Nabi katakan, La tutruni, janganlah kalian memujiku berlebihan. Sebagaimana pujian berlebihan orang Nasrani kepada Isa putra Maryam. Aku adalah hamba Allah, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Dan Nabi juga mengatakan, waspadailah sikap berlebihan dalam agama. Karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah al sikap berlebihan dalam agama. Dan tatkala Nabi mendengar ada orang yang mengatakan anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau pimpinan kami dan anak pimpinan kami. Maka Nabi katakan, la yastajriyannakum syaitan. Janganlah kalian mau kemudian dijadikan oleh dijadikan alat oleh setan. Waliyada oleh karena itu maka Nabi alaihi salatu wasallam menutup pintu-pintu kejelekan beliau melindungi daerah larangan agama dan mengepung sisi-sisi agama. Oleh karena itu jika Nabi mendengar pujian-pujian untuk Nabi atau ada orang yang lewat batas dalam menyanjung Nabi, Nabi melarangnya. Makasihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengar ada orang yang mengatakan, sebagaimana kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi marah dan mengatakan bahkan karena kehendak Allah semata. Dan satu ketika Nabi mendengar seorang perempuan yang mengatakan di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Maka Nabi marah. Dan Nabi mengatakan, Maya'lamu fi ghatin illallah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari kecuali Allah. Maka pujian berlebihan kepada Nabi alaihissalatu Dan berlebihan dalam memuji Nabi satu yang terlarang Bal innal khaidha fihi. Bahkan orang yang berbicara mengatakannya ditolaklah amalnya dan kembali dengan dosa pelanggaran. Karena bab pujian dan pujian ya, qad ya'ti al insan maka seorang itu bisa melakukannya dengan pujian yang benar. Namun jika dia ya, zata fil amri berlebihan dalam masalah ini boleh jadi dia dimanfaatkan oleh setan untuk membawakan sejumlah pujian yang isinya guluun berlebihan, itra'un pujian berlebihan, dan tindakan melampaui batas. Kot yakunu boleh jadi. Ada faktor pendorong pujian berlebihan adalah cinta kepada Nabi dan niat yang baik. Akan tapi tidak semua orang yang berniat niat yang baik mendapatkannya. Tidak semua orang yang membangun tindakannya dengan alasan cinta, dia kemudian mendapatkan al-qawam yang tepat, wasadat dan tepat. Malam yuzamma selama rasa cinta tersebut tidak diikat. Bizima syar'i dengan ikatan tali kekang syariat. Sebagian orang fi'lan real terjumus dalam perkara ini. Dalam masalah ini terjumus dalam pelanggaran yang sangat jelek. Sebagian mereka menisbatkan kepada Nabi sejumlah sifat yang tidak layak kecuali untuk Arab Jalla Ala. Satu ketika aku membaca salah satu ada seseorang yang menyanjung Nabi alaihi salatu wasalam dalam beberapa bait syair yang dia buka bait syairnya dengan wal awal wal akhiru Muhammadun wa zahir wal batinu Muhammadun. Muhammad adalah al awal wal akhir dan al zahir wal batin. Padahal itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal uh, ma'ana hadzal qail bahasanya pengucap kalimat ini seandainya membaca hadis. bisa dia akan jumpai bahasa Nabi alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah. Setiap kali Nabi e, menempatkan diri di tempat tidurnya untuk tidur, Nabi berdoa, Ya Allah engkau adalah al awal, Tidak ada satupun sebelummu. Ya Allah engkau adalah al-akhir. Artinya tidak ada satupun setelahmu. Engkau adalah al-zahir. Falaisa faukoka syai' tidak ada di atasmu satupun dan engkau adalah al-batin falaisa dunaka syai' tidak ada satupun di bawahmu ya Allah lunasilah utang utang kami dan cukupkanlah kami sehingga terhindar dari kefakiran Orang lain ada yang eh, orang yang lain ada yang mengatakan untuk dalam itroknya, pujian berlebihannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam dalam hulunya. Dia mengatakan dan ini adalah Al-Busiri dalam syair-syairnya yang disebut dengan Dalail Khairat atau terkenal dengan sebutan Burda. Ya akrama khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Wahai makhluk atau manusia yang paling mulia. Aku tidak punya tempat berlindung selain kepadamu ketika terjadinya peristiwa yang demikian merata kengeriannya, yaitu padang mahsyar. Wa ina min judika dunya wa darratiha. Sesungguhnya atau wa darrataha. Sesungguhnya bagian dari kedermawananmu adalah dunia dan madunya dunia yaitu maksud yang dimaksud dengan madunya dunia itu adalah akhirat. Ya, karena dunia dan akhirat dianggap seperti ya, dua istri. Ya, seperti orang, uh, maka seorang seorang itu terhadap dunia dan akhirat oleh banyak orang sufi digambarkan dengan seperti seorang laki-laki punya dua istri. Jika dia senangkan satu istrinya, maka cemburu istri yang lain maka dia kejar dunia, maka akan telantar akhiratnya dan sebaliknya. Maka dunia dan akhirat itu bagian dari kedermawananmu. Dan di antara ilmumu adalah ilmu tentang lauhil mahfud dan pena takdir. Itu ya, itu isi dalil khairat atau kasidah Buddha. Ini semua adalah kesalahan yang nyata, kesalahan yang gamblang. Itu pujian yang berlebihan yang dilarang dalam banyak hadis yang sahih. Walau anna hada seandainya orang yang mengucapkan perkataan di atas yaitu al-busiri mengganti perkataannya ya, yang tadi ditujukan kepada sang nabi kemudian mukhatiban dia tujukan pada Rabbil alamin saya itu satu hal yang benar ya, maka di sini saya Abdul Razak kasih solusi diganti saja sairnya ya, diganti saja sairnya ditujukan kepada Allah ya khaliqal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hulul hadisil amami wa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lahi wal qalami ganti untuk Allah jika baitnya diganti untuk Allah lakana hada niscaya bait ini adalah bagian dari tauhid yang sempurna dan iman yang sempurna falayasihu maka kalimat di atas tidaklah sah di maka tidaklah boleh sifat-sifat Allah di sifat-sifat Allah yang mulia itu disandarkan demikian juga kekhasan sang pencipta yang mulia disandarkan kepada ahadin seseorang kainan mengkana siapapun dia dan Nabi kita alaih salatu wassalam sendiri tidak ridho dengan hal itu bahkan marah sangat marah dari hal itu dan jika Nabi mendengar seseorang menisbatkan kepada beliau satu hal yang merupakan kekhususan Allah, maka Nabi marah, sangat marah. Fayambarilil muslim, maka sepatutnya seorang muslim antusias dalam masalah ini. Janganlah e, emosinya mendorongnya. Ya, emosinya yang syah mendorongnya dan cintanya untuk menyanjung Nabi alaihi salatu wasalam Jangan sampai mendorongnya untuk berbuat salah. Maka dia sifati Nabi alaihi salatu dengan sifat yang merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar, Syah. meluap-luap atau berombak mutamawijun berombak kalau bahasa kita ya emosi yang meluap-luap Suma ina maniptulia Kemudian orang yang ya, punya problem yaitu berlebihan terhadap Nabi Alaihissalam memuji berlebihan Nabi, mereka melabeli orang yang tidak mau menemani mereka dalam sikap hulu itu, mereka labeli bahasanya orang itu adalah orang yang jahvin, orang yang kurang ajar terhadap Nabi alaihissalatu Dirinya salah, namun dia kemudian tuduh orang lain yang tidak seperti dirinya, itu orang yang salah. Walhaq dan yang benar, senyap orang yang Allah berikan, Allah terangi ini, uh, mata hatinya, Allah luruskan pikirannya, dan Allah berikan taufik kepadanya untuk mencocoki sunnah dan tuntunan yang benar yakunu fi hadal bab maka dalam masalah ini dia akan bersikap adil dan pertengahan karena khairul umuri awsatuha sebaik-baik perkara secara umum tidak semua adalah yang pertengahan tanpa meremehkan dan tanpa ifrat berlebihan maka tidak boleh jafa kurang ajar terhadap Nabi alaihi salatu wasallam Kan dia adalah hamba Allah yang paling mulia, hamba Allah yang paling utama. Dia adalah pemimpin keturunan Adam dan teladan seluruh manusia. Maka hak sang Nabi atas umat ini adalah hak yang besar. Maka tidak boleh berlebihan dalam masalah ini. Karena berlebihan adalah jalan yang berbahaya dan yang tercela. Bahkan seorang hamba meskipun demikian besar rasa cinta di dalam hatinya. Demikian besar kebaikan yang dia inginkan, yang dia inginkan. Bulughahu untuk terwujud. Tidaklah dia luruskan ya, keinginannya tersebut dengan mengikatkan diri dengan sunnah. Mencocoki petunjuk Nabi SAW. salatu Wa alaya curau hada. Rasa cinta tersebut tidak boleh menyeretnya. Untuk condong kepada salah satu pelanggaran. Atau hawa nafsu atau bid'ah yang diada-adakan. Fayajni ke ala nafsihi. Yang dengan itu dia bersikap jahat terhadap dirinya sendiri. Terdapat dalam hadis yang sahih itu saya Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang ini Nabi tujukan pada para sahabat. Demi Allah, zat yang nyawa Muhammad ada di tangannya. Sungguh akan datang pada salah satu kalian satu hari wala yarani ya, satu hari yang dia tidak melihatku kemudian la'an yarani sungguh seandainya dia melihatku lebih dia sukai daripada istrinya dan hartanya yang ada bersamanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini dengan satu komentar yang berfaedah. Yeah. Maksud hadis ini mendorong para sahabat untuk senantiasa duduk bersama Nabi yang mulia, melihat Nabi, baik ketika Nabi di Madinah ataupun ketika safar, untuk belajar adab Nabi, untuk belajar syariat Nabi, dan menghafalnya untuk kemudian menyampaikannya. Wa i'lamihim wa i'lamuhum dan Nabi memberitahukan kepada mereka bahwa mereka para sahabat akan menyesali kecerobohan mereka dalam masalah ini. Ya, manakala mereka kurang dalam melihat Nabi dan membersamai Nabi. Ya, maka Nabi tadi mengatakan, sungguh kalian para sahabat akan datang pada kalian satu hari yang dia tidak melihatku. Lalu kemudian kalian sesali Sungguh jika kalian melihatku lebih dia sukai daripada istri dan hartanya. Wasyahid yang jadi sisi pendalilan. Bahasanya rindu ini, rindu untuk melihat Nabi sepatutnya min waro'ihi berbuah amal yang serius. Kerja yang serius untuk mengenal tuntunan Nabi, adab Nabi, akhlak Nabi, dan bagaimanakah cara Nabi dalam berinteraksi dengan para sahabatnya untuk diteladani alaihi salatu wasalam. Dan jika seorang hamba itu semakin antusias dengan sunnah Nabi dan tuntunan Nabi untuk beradab dengan adab Nabi dan akhlak Nabi, karena akroba ilahi manzilatan. Maka dia semakin dekat posisinya dengan sang Nabi. Karena Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, orang oh, yang paling aku cintai di antara kalian dan yang tempat duduknya paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Ketika seorang hamba itu semakin antusias untuk antusias dengan iman, sunnah dan itiba, menjadi bid'ah dan hawa nafsu, maka itu lebih mendorong dan lebih layak dengan izin Allah untuk mendapatkan keberuntungan melihat Nabi alaihissalam, ayah dia dan menjadi orang yang beruntung bertetangga dengan Nabi di surga penuh kenikmatan. Hada sekian wa nahmatullah dan kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya, taufiknya dan kemudahan darinya. Bagi Allah segala puji di awal dan akhirnya. Untuk hanya untuk Allah rasa syukur lahir dan batin. Kita memohon kepada Allah Jalla wa ala agar Allah memberikan manfaat kepada kita semua dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita dan semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari adalah hujah pembela kita bukan bukan kemudian penuntut kita dan semoga Allah meramaikan hati kita dengan iman memperbaiki keadaan kita semua dan menunjukkan kepada kita jalan lurus ilahi kepadanya dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti sunnah nabinya sunnah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan kita bersama sang Nabi di bawah bendera sang Nabi, mengumpulkan kita bersama sang Nabi di surga penuh dengan kenikmatan. Dan semoga Allah mengampuni kita dan orang tua kita. Demikian juga Imam Tirmidzi, Allah mengampuni dosa guru-guru kita. Demikian juga ulama umat Islam, baik yang terdahulu ataupun yang belakangan. Demikian juga semoga Allah berikan ampunannya kepada seluruh kaum muslimin baik laki-laki ataupun perempuan dan semua orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. sehingga Allah tabaraka wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, zat yang maha pemurah dan pemurah. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan seruan kami yang terakhir adalah segala puji milik Allah Rabb semesta alam sanjungan Allah dan keselamatan, keberkahan dan nikmatnya. Semoga Allah limpahkan pada hamba dan rasulnya, Nabi kita Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, seluruhnya. Ya, maka demikian eh, akhir dari eh, membaca dan mentelaah kitab Sama'il Tirmidzi, Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah dengan mengacu penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Musin Al-Abad Al-Badar Hafizahumallahu Ta'ala dan sebagaimana eh, dan kita pun berharap agar eh, apa yang kita baca ini jadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan iman, membuahkan takwa, membuahkan semangat kepada kebaikan, semangat untuk meladani Nabi alaihi Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.